Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumitin amma ba'id Kau muslimin dan muslimah peserta kajian Jumat pagi Musola Al-Ikhlas Sendawa rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan pelajaran eh, tentang tarbiyatul aulad atau pendidikan anak dari kitab Fikih Tarbiyatul Abna karya Syekh Mustafa Ibn Al-Adawi hafizahullahu taala. Nah, uh, kita sampai terakhir di tema bahasan takhtiful itab memberikan teguran kepada anak ketika keliru namun tentu disesuaikan dengan kondisi psikologis anak sehingga tegurannya adalah teguran yang takfif, teguran yang ringan dan tidak sebagaimana teguran kepada orang yang dewasa. Maka di antara dalil yang dibawakan kemarin adalah yang kita telah baca adalah teguran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada istrinya Ibunda Aisyah radhiallahu anha. Ya. Dia menegur beliau, maka ketika Nabi itu dikatakan oleh Anas uh, adalah seorang yang demikian luhur akhlaknya, tidak pernah mengatakan pada sesuatu yang aku lakukan, kenapa aku lakukan, maka ini bukan berarti beliau tidak pernah memberikan teguran. Dalil kalau beliau juga memberikan teguran adalah kisah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan ibunda Aisyah. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah merasa ibunda Aisyah itu tidur, beliau pergi ke Baki untuk mendoakan kaum muslimin yang dimakamkan di Baki. Ya, dan, dan hal ini eh, padahal ibunda Aisyah cuma pura-pura tidur saja maka hadis ini dalil bahasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu la ya'lamul ghaib tidak mengerti hal yang gaib sehingga Nabi bisa salah kesimpulan. Ya, Nabi kira uh, sudah tidur, pada ternyata belum tidur. Ya, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam layak alamul gaib, tidak mengerti hal yang gaib. Maka Aisyah sudah, ibunda Aisyah sudah punya pikiran macam-macam, jangan-jangan Nabi ke rumah istrinya yang lain. Maka dia pun keluar mengikuti Nabi, ternyata Nabi sekedar datang ke Baki untuk malam-malam untuk berdoa. Ya, mendoakan mereka. Maka hal ini dalil menunjukkan bolehnya ziarah kubur malam hari. Ya. Ya, bolehnya ziarah kubur malam hari. Ziarah kubur tidak harus kondisi terang, ya, pagi, siang, sore, malam juga boleh. Dan hal ini menunjukkan bahasanya uh, uh, satu hal yang Nabi ajarkan, hendaklah seorang muslim tidak punya ketakutan berlebihan dengan uh, kuburan, ya, sehingga datang ke kuburan malam hari satu hal yang sangar, satu hal yang wah. Ya. Ya, tidak demikian. Ya, Nabi ziarah kubur malam-malam. Ya. Ziarah kubur malam-malam tanpa ada perasaan yang macam-macam dan aneh-aneh. Ya, maka Nabi menegur Aisyah ya, dengan mengatakan berarti engkau adalah hitam-hitam yang aku lihat di depanku. Ya, maka Ya, Ibnu Aisyah mengatakan na'am iya falahadani lahada maknanya adalah dafa'a mendorongku sadri di dadaku dengan dorongan yang membuat aku sakit atau yang kemudian terasa sakit. Ini menunjukkan bahasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menegur orang-orang yang uh, terkadang memberikan teguran jika memang diperlukan. Maka jangan dipahami dari hadis Anas bin Malik radhiallahu anhu kalau Nabi tidak pernah berkata kepadaku tentang sesuatu yang aku lakukan, kenapa aku lakukan? Jangan dipahami kalau Nabi tidak pernah menegur. Kemudian selanjutnya qolal musannifu hafizallahu taala wa aidan fallallahu yuhibbul fasad. Demikian juga terdapat kaidah penting yang ini berlaku dalam banyak hal, dalam banyak masalah Allah tidak menyukai kerusakan. Maka jika anak-anak melakukan sesuatu yang mengandung kerusakan, maka sebuah keharusan untuk dilarang. Maka tidak sebagaimana metode pendidikan anak ala barat yang diantaranya mengatakan tidak boleh melarang anak. Ini, tidak boleh mengatakan jangan kepada anak meskipun dia melakukan hal apapun yang dia lakukan. Maka ini satu hal yang tidak benar bertentangan dengan kaidah Inna Allah la yuhibbul fasad. Si Allah subhanahu wa ta'ala tidak menyukai kerusakan. Wali zaman dan sebuah keniscayaan harus di, diarahkan untuk melakukan fi, ma fihi salah, satu hal yang baik. Itu nasihat itu karena nasihat wajibatun alal muslimi lil, lil muslimi. Karena nasihat satu hal yang wajib kewajiban seorang muslim atas muslim yang lain. Namun di sisi yang lain ketika anak itu perlu ditegur namun juga diingat laisat ayuhal abi maksum. Bapak demikian juga ibu itu bukanlah manusia yang maksum. Ya, bukanlah manusia yang maksum dari kesalahan. Maka boleh jadi Anda keliru dalam tindakan Anda bersama anak Anda anda bersikap keras padahal perkaranya tidak perlu keras. Namun perlu sikap lembut. Ada kemudian keluar caci maki dan celaan padahal perkaranya itu perlu terima kasih dan sanjungan. Fama atas naulah lantas apakah yang seperlunya Anda lakukan ba'da fa'ika setelah engkau kembali ilal hak pada kebenaran setelah menyadari keliru apa yang harusnya menjadi e, sikap ayah demikian juga ibu terhadap anaknya. E, sudah buruk sangka pada anaknya ternyata tidak. Tidak demikian realitanya. Sudah marah-marah dikira anaknya salah padahal tidak ternyata. Maka alaikum menjadi kewajiban Anda antutayiba al khawatir. Untuk kemudian menenangkan jiwa, eh, menenangkan hati si anak. Wa tak tazir dan minta maaf. amakan mingka apa yang Anda lakukan, namun dengan cara yang tetap menjaga kedudukan Anda sebagai seorang ayah atau seorang ibu. Demikian juga dengan tetap menjaga hak anak sebagai pihak yang terzalimi oleh dirimu. Ya, maka ketika ternyata sudah berburuk sangka pada anak, anak tidak semacam itu keliru, sudah sudah kecewa, maka ada dua hal yang wajib dilakukan oleh e, orang tua ketika dia menyadari kalau berbuat keliru, bersikap yang keliru. Yang pertama tadi menghibur si anak ngasih kompensasi ya karena sudah buruk sangka sudah dibentak-bentak ya, ya maka ya jak keluar makan bakso atau kemudian beli es krim atau yang lain ya, untuk tutayib al khawatir untuk ya uh, hati yang sudah kemudian berkeping-keping ah, ya, sudah kemudian merasa jengkel nah, itu kemudian untuk hilang ya. Ya, tunjukkan kalau kita sayang ya, tunjukkan kalau orang tua itu sayang maka uh, ya, buat senang hatinya kemudian yang kedua iktidal minta maaf ya. maka anak dilatih untuk minta maaf satu dengan yang lain kakak dengan adiknya adik dengan kakaknya dilatih untuk minta maaf. Demikian juga dilatih minta maaf pada anak, dilatih untuk minta maaf pada orang tuanya, pada bapaknya, pada ibunya. Sebaliknya, ya, di antara bentuk pelajaran ya, minta maaf adalah orang tua kadang minta maaf sama anak. Ya, namun ya tadi disampaikan, ya, namun tinggal bagaimanakah diksi yang baik, berbahasa yang tepat sehingga menyebabkan anak tidak sombong, ya, tidak angkuh, tidak kemudian merendahkan orang tuanya, sehingga tetap biuslubi dengan gaya bahasa yang menjaga kedudukan Anda sebagai orang tua. Kemudian inallah subhanahu wa ta'ala kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk berbuat baik pada dua orang tua dalam firman-Nya wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Rabbmu telah menetapkan qada yaitu qada syar'i ya, bukan qada kauni menetapkan yaitu memerintahkan Allah tak butuh ilah iyahu janganlah kalian menyembah kecuali hanya kepadanya berbuat baiklah kepada kedua orang tua maka imam maka jika ya beluruna sampailah indaka al-kibara ahaduhuma salah satu dari keduanya ukilahum atau dua-duanya itu telah sampai indaka di rumahmu al-kibara usia tua ya, maka uh, ini menunjukkan bahasanya orang tua yang telah berusia lanjut itu dirawat oleh anaknya Iya, sehingga orang tua tersebut dia berada dalam al-kibara usia tua renta itu indaka di rumahnya anak. Falatakulahuma ufin, maka janganlah engkau katakan uf, yaitu atau dojar, aku merasa bosan. Janganlah engkau bentak keduanya dan ucapkanlah untuk keduanya ucapan yang mulia. Rendahkanlah sayap penghinaan, yaitu ketawaduan ini, ya, maka anak punya kewajiban untuk tawaduk lahuma pada kedua orang tuanya. Ini, ya, setinggi apapun pangkatmu, engkau bukan apa-apa di depan orang tuamu. Se sebanyak apapun gelarmu, ini, ya, maka engkau adalah anak di depan ibu dan bapakmu. maka jangan sombong, jangan pongah, jangan sok, jangan congkak, namun tawaduklah kepada orang tua. Minar karena sayang dan doakan keduanya Rabbirhamhuma kama rabbayani sahira. Ya Allah sayanglah keduanya karena keduanya telah merawatku sahiran ketika aku kecil. Kama di sini adalah litaklil artinya karena ya bukan e, sebagaimana bukan sebagaimana namun karena terjemah yang tepat demikian. Akaballahu dalika Allah lanjutkan ayat di atas dengan firman-Nya, Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum. Biasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui isi hati kalian. Jika kalian memang benar-benar orang yang saleh, maka Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun bagi orang-orang yang suka kembali, suka bertaubat. Ya, maka ini satu hal yang menarik. Uh, Kenapa ayat tentang berbakti dengan orang tua ditutup dengan ayat-ayat tentang berbakti dengan orang tua penutupnya kalimat ini. Allah lebih tahu tentang ya, isi hati kalian. Ini penutupan untuk membahas ayat-ayat tentang berbakti dengan orang tua. Jika kalian betul-betul saleh, maka Allah Maha Pengampun untuk orang-orang yang suka kembali maka ditutupnya tema e, bakti dengan orang tua dengan kalimat ini satu hal yang menarik untuk ditelaah. Apa hubungannya? Ini, kenapa itu jadi penutup ya, topik bakti dengan orang tua? Wadhalika wallahu a'lam, maka hubungannya adalah wallahu a'lam sampai-sampai orang yang saleh yang hatinya penuh dengan rasa cinta pada orang tuanya Hatta haula haulaik sampai-sampai mereka orang-orang soleh terkadang muncul dari mereka ketergelinciran dan kesalahan berkenaan dengan sikap terhadap ibu dan ayahnya, ayah dan ibunya. Nah, Pak Fahina izin maka pada saat itu ketika muncul dari mereka ketergelinciran dan kesalahan tersebut, maka pintu taubat itu terbuka. Pintu untuk kembali wal inabah dan kembali kepada Allah itu terbuka, maka lil awabin. Oleh karena itu fima arawallahu wallahu a'lam dalam pandangan saya ya, saya Mustafa beliau mengatakan fa innahu kana lil awabin ghafuran ya, itu ai li raja'ina anil khata ba'dal wuqu'i fihi yaitu orang-orang yang kembali yaitu menyesali kesalahan setelah dia terjemus padanya. Wallahu ghafurun lahum, maka Allah akan mengampuni mereka. Ya, wakadhalika fi haqqil abna ya, ini tadi anak kepada ayahnya pada orang tuanya. Demikian juga fi haqqil abna ya, berkenaan dengan hak anak. Bahkan secara umum Allah adalah zat yang maha pengampun untuk orang-orang yang awabin bertobat kepadanya. Maka ayat ini bersifat umum. Memotivasi orang untuk ketika melakukan kesalahan, eh, telah melakukan kesalahan untuk segera kembali karena Allah Maha Pengampun. Ya, di antaranya adalah kesalahan dalam sikap terhadap orang tua. Ya, maka segera memperbaiki diri karena orang soleh sekalipun ya, intakunu solihin orang soleh sekalipun boleh jadi melakukan kekeliruan kesalahan dan sikap-sikap yang tidak pas pada orang tuanya. maka ketika itu maka kewajibannya adalah segera bertobat dan jika dia bertobat maka Allah zat yang maha pengampun. Ya kemudian eh, poin selanjutnya adalah eh, tasyiul abna memotivasi anak dan mendorong anak untuk melakukan hal-hal yang positif dan memotivasi anak alal ma'ruf untuk melakukan hal-hal yang baik. Nah, maka mendorong anak untuk melakukan hal-hal yang baik atau positif dan mendorongnya wastasi memotivasinya untuk melakukan hal yang baik wahathum dan memotivasinya untuk alal ikdam alaih untuk maju melakukan kebaikan semua itu semua itu semua memiliki pengaruh yang sangat besar dan manfaat yang besar untuk solehnya anak dan untuk mulianya anak dan baik uh, eh, <clears throat> sawangkan hada tahrid baik dorongan tersebut dengan kata-kata motivasi boleh jadi dengan kalimat sanjungan ya, dengan pemberian dan hibah ya. Eh, riwat bahasa eh, orang sekarang atau bahasa Inggrisnya. Demikian juga menanamkan thikoh, PD dalam diri si anak. Dan yang lainnya mimma yakunu sababan yang merupakan sebab yang untuk mendorong pada hal-hal yang positif dan memotivasinya. Ya, maka di antara ya, eh, kaidah penting dalam pendidikan anak adalah memotivasi anak untuk melakukan hal-hal yang positif. Bangga untuk melakukan hal-hal yang baik. Semangat untuk melakukan kebajikan. Gimana bentuk realnya? Tadi boleh jadi kalimat motivasi, boleh jadi sanjungan, apresiasi atas prestasi eh, yang telah dilakukan. Demikian juga hadiah pemberian. Ya, kemudian menanamkan sikap pede dalam diri sendiri, dalam diri si anak. Maka terdapat saudara telah muncul tentang hal ini satu jumlah perkataan yang baik dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya untuk anak-anak kecil sehingga jadilah mereka anak-anak tersebut fima ba'du setelahnya menjadi para imam imamul a'imatul huda para ulama besar pembawa petunjuk yang diteladanilah perilaku mereka dan diteladanilah perjalanan mereka. Di antaranya adalah sebagai berikut. Sanjungan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Ibnu Mas'ud dengan menyebutnya innaka hulamul mu'allam. Engkau adalah seorang anak yang cerdas, anak yang terdidik. Nah, dalilnya diatkan oleh <clears throat> Ibnu Sa'ad dalam At-Tabaqat dengan sanat yang sahih. Dari Ibnu Mas'ud beliau mengatakan, Kuntu hulaman yafi'an. Aku adalah anak-anak yang hampir balik. Ketika itu aku mengembalakan kambing yang dimiliki oleh Uqba ibn Abi Mu'id. Lalu datanglah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar. Wakat Farah dan keduanya sedang lari dari menjauh dari orang-orang musyrik. Keduanya mengatakan, Wahai hulam, apakah engkau punya susu yang engkau bisa berikan kepada kami sebagai minuman? Maka lihat, maka Ibnu Mas'ud yang ketika itu nampaknya belum masuk Islam, ya, beliau adalah seorang yang amanah. Maka dia mengatakan, saya cuma diberi amanah. Sehingga meskipun ada, aku tidak bisa memberikan susu tersebut kepada kalian berdua. Beliau tidak mau korupsi, beliau tidak mau khianat. Ya, maka beliau tidak mengatakan tidak ada susu bukan. Artinya susu ada namun ya, ya, namun ini amanah dan belum ada izin ya, dan belum tidak belum dan tidak memiliki hak dan kewenangan untuk ngasih-ngasihkan. Lantas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Hal indaka min jas'atin, apakah engkau punya anak kambing yang belum digagahi oleh al-fahlu pejantan? Ya, maka kalau diambil susunya kan tidak ya tidak khianat. Ya, tidak khianat dengan uh, dengan amanah. Karena pada asalnya tidak punya susu. Karena ini masih anak kambing. Maka katakan iya, maka aku berikan pada keduanya biha tadi jaza'ah anak kambing. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menahannya, takolaha menahannya, kemudian mengusap e, embingnya, wadah susunya, wadah dan berdoa. Fahafala ad-dar'u, maka kemudian embing susu tadi deras mengeluarkan air susu. Summa atahu, kemudian datanglah Abu Bakar, dengan satu sakhatin satu batu mutaka'aratin yang cekung ya seperti mangkok lalu Nabi memerah susu dan Abu Bakar pun meminumnya thumma syaribtu dan aku juga ikut minum kata Ibnu Mas'ud sumaqal kemudian Nabi berkata kepada embing susu tadi uqlus mengkerutlah kamu menyusutlah kamu Fakola so langsung menyusut. Nah, ini asal muasal masuk Islamnya Ibnu Mas'ud. Fa'ata itu ba'da dalik, maka aku datang menghadap Nabi setelah itu. Kemudian katakan alim ni min hadal kaul, ajarilah aku Al-Quran yang kau bawa. Perkataan yang kau bawa. Maka Nabi memuji, ya, sebelum mengajar, Nabi memberikan apresiasi atas e, semangat untuk belajar dengan mengatakan innaka hulamun muallam engkau adalah anak yang terdidik anak yang cerdas cari ilmu maka sekedar minta diajari Nabi nilai ini satu hal yang patut mendapatkan apresiasi yang bentuknya bentuk apresiasinya adalah pujian Fa'akhadtu maka aku mengambil yaitu belajar min fihi dari mulut Nabi 70 surat. La yunazi unifiha ahadun tidak ada satupun yang menyaingi aku dalam masalah ini. Ya, maka uh, kita jumpai di di sini uh, bahasanya mungkin saja ada amanah pada diri orang kafir amanah, tidak khianat. Satu hal yang mungkin ada pada orang kafir. Nah, dan ini adalah yeah, amanah dalam artian tidak khianat terhadap titipan. Satu hal yang mungkin ada pada orang kafir. Nah, tidak diingkari, kita tidak mengingkari realita. Kalau itu sebuah realita maka tidak kita ingkari. Namun Eh, adanya amanah bagi orang kafir, satu hal yang patut untuk kita sadar itu tidak ada tidak ada nilainya dan tidak ada artinya tanpa iman. Tanpa amanah dia terhadap hak Allah Subhanahu wa taala, kewajiban yang Allah berikan kepadanya. Dan mudah-mudahan kalau memang betul-betul dia punya amanah yang ikhlas, yang tulus, itu jadi sebab hidayah. Ya, sebab Allah Subhanahu wa taala berikan petunjuk padanya. Oleh karena itu Ibnu Mas'ud yang ketika itu masih kafir, ya dia dimintai susu dan tidak mau ngasih karena bukan tidak punya, namun karena amanah. Kemudian di sini kita jumpai dalam nubuah di antara bukti kenabian alias mukjizat, ya anak kambing tentu tidak punya susu. Ya, namun Nabi usap-usap sambil doa, oh, maka deraslah susu keluar darinya. Kemudian Nabi bilang susut, ah, susut. Ini, maka kempes seperti semula. Maka ini adalah inubuah. Ya, kemudian eh, dan ini yang mendorong Ibnu Mas'ud untuk masuk Islam dan minta dan minta belajar pada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Maka ketika anak itu belajar dipuji. Ya, Eh, dia minta untuk belajar, mendekat untuk belajar, kasih apresiasi. Masya Allah, ganteng, cakep, ya. ya mbak cantik, ya. rajin belajar, ya. semoga jadi anak yang soleh atau soleha dan seterusnya. Ya, dia minta belajar tanpa harus diopra-opra, tanpa harus dipaksa-paksa. Ini tentu satu hal yang positif. Ya, yang lain temannya pada semangat main, dia Sendiri datang mendekat, oh ini dia layak untuk mendapatkan apresiasi atas kelebihan yang dia miliki. Maka Nabi menuntunkan, innaka ghulamul mu'allam. Minta untuk belajar. Ya, anda adalah anak, kamu adalah anak yang pandai. Kemudian di antara bentuk motivasi yang lain adalah Nabi mengangkat Usama bin Zaid untuk im, uh, im, uh, Imrota Jaisin untuk jadi panglima pasukan yang besar dan Usama ketika itu masih uh, serius ini belia ya. belum genap 20 tahun di catatan kaki lam lam akif aku lam akif ala wakofa ala artinya mengetahui aku tidak mengerti hadis yang sahih yang Yuhadid menegaskan ya di hadapanku usia Usama di waktu itu kecuali apa yang disebutkan oleh Ibnu Hajar di kitabnya Al Isobah ya, beliau mengutip perkataan Ibnu Sa'ad Ibnu Sa'ad mengatakan Usama lahir fil Islam dalam keadaan bapak dan ibunya muslim dan Nabi eh, dan Rasulullah dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat Usama usianya 20 tahun namun kalau Ibnu Abi Khaisamah mengatakan usianya 18 tahun. Wakana ammarahu dan Nabi mengangkatnya sebagai amir panglima untuk Jaisin Azimin pasukan besar. Maka wafatlah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum berangkat lalu kemudian diberangkatkan oleh Abu Bakar Ali Soba. Kemudian Mustafa Al-Adawi mengatakan di antara yang menguatkan bahasanya Usama itu masih belia di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah hadis yang diatkan oleh Bukhari dari Usama ibn Zaid radhiallahu anhu dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahasanya Nabi pernah memegang Usama ditambah Al Hasan sambil mengatakan Ya Allah sini aku mencintai keduanya maka cintailah keduanya oh kama qala Sallallahu Alaihi Wasallam Maka ini mengisyaratkan bahasanya ya Usama kurang lebih sepantaran Eh, dengan Al Hasan. Eh, kembali ke matan diatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar radhiallahu ma qal bila mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat usama ala kaum untuk memimpin kaumin sekelompok yaitu sekelompok pasukan maka orang-orang kemudian mencela Eh, pengangkatan Usama. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan eh, dan tanggapan dengan mengatakan, apakah kalian mencela tentang kepemimpinan Usama? Fakat maka sungguh kalian telah mencela kepemimpinan ayahnya sebelumnya, yaitu Zaid ibn Harisa. Demi Allah, eh, lakotkan lakot imarah. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, demi Allah, dan beliau bersumpah dan beliau adalah seorang yang benar perkataannya tanpa sumpah. Beliau adalah orang Usama ini adalah orang yang sangat layak untuk menjabat sebagai panglima perang. Ba'inkana min ahabin nasi ilayya. Dan Usama adalah orang yang paling aku cintai. Wa hadha lamin ahabin nasi ilayya ba'dahu. Eh, uh, atau dan wa ingkan dan meskipun dia adalah yaitu bapaknya Usama Zaid dalam manusia yang sangat aku cintai. Wa inahada dan sunya ini sungguh adalah orang yang sangat aku cintai ba'dahu setelah wafatnya Zaid. Kemudian di antara bentuk-bentuk atas motivasi adalah sebagai berikut. Diatkan Bukhari dan Muslim dari Abdurrahman ibn Auf radhiallahu anhu beliau mengatakan, sungguh aku berada dalam barisan pada saat perang Badar. Kata Abdurrahman bin Auf, idil iltafatu ketika aku menoleh tiba-tiba di sebelah kanan dan kiriku terdapat dua anak muda yang masih belia. lam akun e, lan amun bi makanihima. Seakan-akan aku tidak merasa aman dengan posisi keduanya. Beliau khawatir ini masih belia, kemudian khawatir tidak bisa melindungi diri dengan baik. Tiba-tiba salah satunya berkata kepadaku, Siron dengan suara yang lirih. Tidak didengar oleh kawannya. Ya Ami, hari ini Abu Jahalin, tunjukkan padaku siapa orang eh, mana yang namanya Abu Jahal. Maka kalimat ini menunjukkan bahasanya ya, orang yang laki-laki yang bukan siapa-siapanya itu boleh dipanggil dengan ami, ya, paman, ya, dipanggil dengan om, dipanggil dengan pak di, dipanggil pak Le, ya, ya, itu satu hal yang boleh. Ya, anak muda ini tiba-tiba manggil Abdurrahman bin Auf, ya ami, ya, wahai paman, tunjukkan padaku yang mana yang namanya Abu Jahal. Fakulto maka aku katakan pada dia, ya ibna akhi, ini wahai ponaanku, nah. nah, anak saudaraku. Ya, maka ini menunjukkan bolehnya nyebut anak yang uh, orang yang lebih belia dengan uh, sebutan yang menunjukkan ikatan uh, kerabatan padahal tidak punya hubungan apa-apa. Ya ibn akhi, wahai anak saudaraku, wahai ponaanku. Karena ini paman, pasangannya paman ya. Nah, pasangan paman ya ibn akhi. Wa ma tasna'u apa yang akan kau lakukan dengan Abu Jahal? Ya, maka si anak muda ini mengatakan aku telah berjanji pada Allah jika aku melihat aku eh, melihat Abu Jahal, aku akan bunuh Abu Jahal atau aku mati ya, karena kelahi dengan Abu Jahal aku sudah punya ikrar, aku sudah punya janji sama Allah Subhanahu wa taala ketemu Abu Jahal, maka cuma ada dua pilihan. Dia yang mati ataukah aku yang mati? Faqala li al-akhar, maka kemudian anak muda yang kedua juga sama berkata padaku siran sambil lirih. Min sahibihi, ya, tidak terdengar kawannya, mislahu dengan pertanyaan yang sama. Famasarani anni baina rajulaini makanahuma. Maka aku tidaklah gembira e, maka aku ya jadinya gembira karena aku berada di antara di tempat di antara dua anak-anak ini. Maka tidak perlu dikhawatirkan anak-anak ini. Punya keberanian yang luar biasa. Fa'asyartu lahuma. Kemudian aku tunjukkan, aku isyaratkan pada keduanya. Itu yang namanya Abu Nah, Fashadda alaihi maka kencanglah mereka berdua berlari ke arah Abu Jahal seakan-akan keduanya adalah dua burung elang. Alai ala misla sakarain. Seakan-akan burung elang kebutnya kencengnya ya, ngejar Abu Jahal. Sebagaimana ya, kencangnya burung elang ketika mau nangkap tikus. Oh Nah, tentu dia akan kencang sekali. Nah, maka dua anak ini kencang sekali kemudian ke arah Abu Jahal. Hatta dorbahu. Sampai kemudian keduanya lah membunuh Abu Jahal. Wahuma ibna Af Afra dan keduanya adalah dua anak yang kuat atau dua anak yang hebat. Dalam satu riwayatnya Bukhari, kemudian setelah keduanya berhasil membunuh Abu Jahal, ya, maka uh, keduanya uh, pergi ke arah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan cerita kalau telah berhasil membunuh Abu Jahal. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, siapakah di antara anda berdua yang membunuh Abu Jahal? Maka masing-masing dari keduanya mengatakan saya telah yang membunuhnya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, apa kalian telah mengusap pedang kalian berdua? Kalian telah bersihkan pedang kalian berdua? Keduanya mengatakan belum. Maka Nabi melihat ke pedang keduanya dan keduanya e, adalah pedang yang berdarah-darah. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengatakan, kila kuma kota lahu. Anda berdualah yang membunuh Abu Jahal. Ya, kemudian buhu dan salapnya Abu Jahal itu untuk Mu'ad bin Amr ibn Jamuh. Wakana Mu'ad ibn Amr wa Mu'ad ibn Amr ibn Jamuh. Dan keduanya, ya, dua anak muda tersebut adalah Mu'ad ibn Afra' dan Mu'ad bin Amr ibn Jamuh. Namun kemudian salaf, salafnya itu diberikan pada Mu'ad ibn Amr ibn Jamu. Ya, salap itu adalah harta yang ada di badan. Ya, salap adalah harta yang ada di badan orang kafir ya, dalam konteks jihad. Dalam peperangan. Ya, maka orang ya eh, dalam perang dalam pengertian jihad Ya, maka pada dasarnya nanti apa yang didapatkan nanti dikumpulkan kemudian dibagi ya, di antara eh, pasukan yang ada tentara-tentara yang ada dengan catatan mereka adalah tentara yang murni sukarelawan bukan tentara bergaji maka mereka dapat pembagian harta rampasan perang 4, eh, 4 per 5 ya, karena setelah kumpul seperlima itu disisihkan untuk Baitul Mal untuk kemudian diberikan pada keluarga Nabi dan yang lain. Dan 4 per 5 ini dibagi. E, namun e, eh, mimba bisya syariah namun dalam rangka e, mewujudkan hal yang terbaik maka penguasa atau panglima perang itu boleh membuat aturan mengumumkan siapa yang berhasil membunuh orang orang kafir maka untuknya salapnya dalam rangka memotivasi dengan harta. Ya, motivasi dengan harta orang untuk gigih dalam perang sehingga makin banyak munuh orang kafir. Semakin banyak salapnya makin banyak. Nah, belum lagi nanti dapat ghanimah di akhir. Ya, belum lagi nanti dapat ghanimah di akhir di awal sudah jelas dapat salap Ya, maka apa yang di badan oleh badan orang kafir yang berhasil dibunuh, nah itu untuk yang membunuh, itu uh, itu salap Dan ini ya kembali kepada syasa syariah, uh, kembali kepada mana yang dirasa lebih manfaat dan lebih baik dalam pertimbangan sang panglima perang. Nah ini salapnya Abu Jahal itu dipasrahkan diberikan kepada Mu'ad ibn Amr ibn Jamuh. Ya, nampaknya salah satunya mengalah ya, atau semacam itu. Karena tentu harusnya salapnya itu untuk yang membunuh dan yang membunuh dua ya berarti untuk dua-duanya. Salah satunya tidak tidak ngambil kemudian dia berikan pada kawannya atau eh, ya, atau hal semacam itu. Ya, maka di sini eh, kita jumpai motivasi dengan mengatakan gila kuma Lahu, kamu berdua lah yang membunuhnya. Kemudian di antara bentuk motivasi adalah doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Ibnu Abbas agar Allah tambahi untuk Ibnu Abbas ilmu dan pemahaman. Diatkan oleh Bukhari dari Ibnu Abbas radhiallahu anhu Beliau mengatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memelukku ke dadanya. Dan Nabi mengatakan Allahumma alimul hikmata ya Allah ajarkanlah hikmah kepadanya. Dalam musnad Imam Ahmad dari Ibnu Abbas radhiallahu anhu sunnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berada di rumahnya Maimunah dan Maimunah adalah bibinya Ibnu Abbas. E, maka Maimunah lah yang meletakkan untuk Nabi air wudhu Nabi di malam hari. uh, atau fawadok maka aku Ibnu Abbas lah yang meletakkan wadu air wudu untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kal fakalat Maimunah kemudian Maimunah berkata kepada Nabi, Wahai Rasulullah, wadu ala kahada yang meletakkan air wudu untuk anda adalah orang anak ini yaitu Abdullah ibnu Abbas. Maka kemudian Nabi berdoa Allah mafakhirul fiddin wa alimhu ta'wil. Ya Allah, Pahamkanlah dia tentang agama dan ajarilah dia tentang tafsir. Maka doa ini punya sababul wurud yaitu ya, Nabi di rumah Maimunah dan Ibnu Abbas juga di rumah Maimunah. Kemudian Ibnu Abbas menyiapkan air wudhunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kemudian diriwayatkan oleh Tirmidzi dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan padaku supaya aku diberi hikmah marotain sebanyak dua kali. Dan diriatkan oleh Imam Ahmad dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu beliau mengatakan aku datang pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir malam kemudian aku sholat di belakang Nabi. Fa'akhadha maka Nabi mengambil tanganku dan menyeretku. Kemudian Nabi meletakkan agar aku berada di sampingnya. Kemudian tatkala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah menghadap wajahnya eh, ala salatihi setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam me, e, menghadapkan dirinya pada salatnya, aku sembunyi tuh, aku mundur dan sembunyi. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selesai, Rasul berkata kepada kepadaku, Masya'ni aja'aluka hidai fatahnas. Kenapa aku jadikan engkau di sampingku, kemudian engkau sembunyi? Maka katakan oleh Rasulullah, Auyam beri apakah layak bagi seseorang untuk sholat di sampingmu, sedangkan anda adalah Rasulullah. Allah Allah yang Allah berikan kepada anda berbagai kelebihan. Fa ajabat maka perkataan tersebut membuat Nabi kagum. Lalu dia berdoa kepada Allah untukku supaya Allah memberikan tambahan untukku ilmu dan pemahaman. Suma kemudian kata Ibn Abbas di rumah ketika itu di rumah Maimunah, kemudian aku melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidur setelah selesai sholat. Hatta sami itu sampai aku mendengar Nabi itu fuhu ngorok dalam tidurnya. Ya. Uh, ini kebanggaan orang yang tidurnya ngorok. Nah, ya, tidurnya adalah tidur Nabi. Ya. Suma atahu Bilalon. Kemudian uh, Bilal datang dan mengatakan Rasulullah salat subuh telah tiba. Maka Nabi Koma berdiri fasolat kemudian Nabi mengerjakan salat dan Nabi tidak mengulang wuduan wudunya. Ya, maka ini e, ceritanya e, Ibnu Abbas nginap di tempat bibinya. Ini menunjukkan bahasanya anak-anak boleh nginap di tempat bibinya meskipun dia bibinya telah berkeluarga. Ini satu hal yang boleh uh, yang tidak boleh adalah uh, yang Nabi yang dilarang oleh Umar adalah orang itu domisili. Ya, orang yang belum menikah, seorang jomblo, uh, dalam artian belum menikah, bujangan atau gadis, tinggal bareng dengan orang yang telah berkeluarga. Adapun menginap satu dua bertemu bertamu satu dua hari tidak apa-apa ya dalilnya ini kalau domisili di situ ya berhari-hari berbulan-bulan bertahun-tahun di situ ikut kakaknya yang sudah menikah atau ikut bibiknya yang sudah nikah itu satu hal yang tidak boleh dilarang oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu beliau membuat pengumuman ya tidak boleh ada orang yang menikah atau orang yang belum menikah tinggal bersama orang yang sudah berkeluarga. Nah, itu yang yang belum nikah itu suruh ngontrak, nah, ngkos. Nah, nah agak kemudian ikut kakaknya atau ikut saudaranya. Ya, aku mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di akhir malam. Nih, aku sholat di belakang beliau. Maka ini menunjukkan bolehnya e, tahajud berjamaah ya, dan ulama mengatakan ahyanan asalkan tidak jadikan kebiasaan. Kemudian aku sholat di belakang Nabi, kemudian Nabi memegang tanganku, kemudian ditarik, sehingga Nabi letakkan aku di samping beliau, menunjukkan bolehnya gerak sedikit dalam sholat apalagi untuk kepentingan sholat ini tidak membatalkan sholat. Kemudian ketika itu makmum itu cuma satu, maka yang tepat ada di samping. Kalau dia ngambil posisi di belakang, eh, maka di antara caranya memperbaiki soft adalah dengan menariknya. Nah, ya, eh, dan ini nampaknya ketika Nabi tarik ini, Nabi posisinya berdiri. Nabi posisinya berdiri. Maka setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memperhatikan sholatnya, jadi sudah berada dalam gerakan yang lain, sudah sujud atau apa, uh, maka Ibnu Abbas mundur lagi. Ini Ibnu Abbas mundur lagi, kemudian bahkan menghilang. Nih khonas tuh, aku sembunyi. Ini Akhirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyelesaikan sholatnya, setelah selesai dipanggil. Nah, kemudian kenapa kamu uh, saya saya letakkan kamu di sampingku setelah itu kamu sembunyi. Ya, maka Ibn Abbas mengatakan tidaklah sepatutnya bagi seseorang untuk sholat di sampingmu sedangkan engkau Rasulullah yang Allah berikan padamu wahyu dan sebagainya. Ya, itu alasan yang dalam pikiran Ibnu Abbas yang belia ketika itu. Karena ketika Nabi wafat, eh, usia Ibnu Abbas paling banter 13 tahun. Maka ini kondisi ya mungkin umur sekitar 10-an tahun. Maka Nabi suka dengan kalimat tersebut, kemudian Nabi berdoa. Nabi doakan Ibnu Abbas agar Allah berikan padanya tambahan ilmu dan pemahaman. Pemindalika dan diantaranya adalah Umar, istishab, kemudian me, ya, me, mengajak untuk menemani atau ditemani oleh Ibnu Abbas di dalam berbagai majelis roa ketika Umar melihat pada Ibnu Abbas adanya nabahah wa nuburoh nuburon nuburon itu unggul ya nabahah kecerdasan orang yang, anak yang cerdas dan unggul dalam kecerdasan Diatkan oleh Al-Bukhari dari Ibnu Abbas radhiallahu anhu beliau mengatakan adalah Umar memasukkan aku bersama orang-orang tua pengikut perang Badar. Ini majelis suronya Umar. Maka seakan-akan sebagian mereka wajada finapsihi, tersinggung dalam dirinya. Dan mengatakan lima tudkhil hada ma'ana, wahai Amirul Mukminin, kenapa engkau masukkan anak semacam ini bersama kita? Kita juga punya anak-anak seumuran dia. Maka Umar mengatakan sebenarnya dia itu min haisu alimtum. Dia itu sebagaimana yang kalian ketahui. Maka pada satu malam Umar memanggilku. Eh, maka aku kemudian dimasukkan bersama itu mereka mereka anggota majelis suruhnya Umar. Maka aku tidaklah melihat dia Umar ini memanggilku pada saat itu kecuali supaya aku dipertontonkan di hadapan Eh, mereka-mereka, uh, dipertontonkan kelebihannya di hadapan mereka-mereka. Umar kemudian mengatakan apa perkataan kalian tentang firman Allah Ta'ala di surat An-Nasr. Maka sebagian mereka mengatakan dengan jawaban polos, Allah perintahkan kami, umirna kami diperintahkan untuk memuji Allah dan mohon ampun kepadanya jika kami menang dan jika futiha alaina yang telah mendapatkan penaklukan yaitu kota Mekah. Sebagian yang lain diam dan tidak komentar apapun. Fakolali maka kemudian Umar berkata kepadaku, apakah seperti itu yang kau katakan Ibn Abbas? Aku katakan tidak. Dan apa yang kau katakan kata Umar? Aku katakan dia adalah ajalnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang Allah beritahukan kepada nabinya. Nah, dengan Allah katakan dajjal nasulul fatah maka itu adalah tanda dekatnya ajalmu. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Maka Umar mengatakan, aku tidaklah tahu dari dari surat ini kecuali sebagaimana yang kau katakan. Maka perkataan Ibnu Abbas tentang ayat ini ya, sejalan dengan perkataan Umar bin Khattab. Dan dalam masalah ini terdapat hadis yang diatkan oleh Al-Bukhari dari jalur Ubaid ibn Umair dia mengatakan eh, kalau Umar Umar radhiallahu anhu pada satu hari berkata pada para sahabat Nabi Fima tarawna hadil ayah nazala tentang apakah ayat ini diturunkan yaitu ayatu ahadukum antakuna lahu jannatum min dan seterusnya. Ya, yang menceritakan tentang uh, kebun yang ini diharapkan buah-buahnya dia punya si punya anak kecil-kecil. Ya, namun akhirnya kemudian Allah binasakan, Allah hancurkan kebun tersebut. Ya, apa yang dimaksudkan dengan kebun ini? Mereka mengatakan Allahu a'lam. Umar kemudian marah dan mengatakan Ayo bilang, tahu atau tidak tahu, jangan Allah alam gitu. Nah, ini apa yang benar tahu atau tidak tahu? Maka Ibn Abbas kemudian mengatakan dalam hatiku tentang ayat tersebut ada e, sesuatu yang aku sampaikan wahai Amirul Mukminin. Maka Umar mengatakan, wahai anak saudaraku, sampaikan. Jangan engkau menganggap dirimu remeh sehingga tidak layak untuk berbicara di depan orang-orang tua maka Ibn Abbas mengatakan duribat ayat tersebut dibuat sebagai permisalan bagi amal. Amal apa kata Umar? Ya Ibn Abbas mengatakan li amalin yaitu amal apapun. Umar kemudian mengatakan eh, kalau um, kalau Ibn Abbas li amalin. Kemudian Umar mengatakan li rojulin ayat tersebut turun berkenaan dengan seorang yang ya, ghaniyun kaya ya'malu bi ta'atillah azza wa jalla ya, yang kemudian dia sibuk untuk melakukan ketaatan pada Allah azza wa jalla kemudian Allah kirimkan untuknya setan maka dia melakukan maksiat hatta arqa am a'malahu sehingga maksiatnya itu menenggelamkan dan menghapus amal-amal kebajikannya itu maknanya kata uh, kata Umar ya maka dan ini kurang lebih sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Ibnu Abbas ini adalah permisalan untuk uh, ayat amalin ya, permisalan untuk tentang amal Ya demikian kurang lebih yang kita bahas dan kita baca kesempatan pagi hari ini. Allahumma alimna ma yanfa'una wa fa'na bima wa zidna ilma wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa ihda'ana alhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma bihamdika asyhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu